Cimat punya cerita dengan judul Bersekutu dengan Gendruwo kiriman dari Cimatres Andi di Malang. lebih dari empat jam lamanya Yanto duduk bersila di bawah pohon beringin tua yang terletak di bagian barat tempat pemakaman umum desa Randujati. Asap dupa dan kemenyan yang dibakar masih terlihat mengepul, menyebarkan aroma menyengat ke seantero tempat itu. Keadaan begitu sunyi, suara jangkrik dan belalang yang saling bersautan menambah keseraman suasana. Terlebih dahulu lolongan anjing di kejauhan sesekali terdengar melengking bagai malaikat kematian. Oh! sementara udara semakin dingin menggigit tulang sungsum. Namun, seolah tidak lagi merasakan dinginnya udara yang menusuk tulang. Mulut Yanto terus saja terlihat berkomat kamit membaca mantra-mantra yang diperolehnya dari Ki Ireng Legono Dukun Sakti Aliran Hitam yang bermukim di Bukit Gondomayit. Bunyi mantra yang dibaca itu sesekali terdengar lirih namun tak jarang pula terdengar keras Sesekali pula disertai getaran tubuh Yanto yang begitu keras Bagai orang menggigil terserang demam Dan bersamaan dengan getaran tubuhnya asap tebal langsung ngepul dari dalam pedupaan Yang terletak di hadapan Yanto jarum jam tepat menunjukkan pukul setengah dua dini hari. Sesuatu yang aneh mendadak terjadi. Bersamaan dengan mengepulnya asap dan getaran tubuh Yanto yang semakin menghebat, maka keluarlah seberkas cahaya kemerahan dari dalam pendupaan itu. Cahaya aneh itu menembus kepulan asap kemenyan yang melayang-layang di udara. Selanjutnya setelah cahaya kemerahan itu mulai memudar, muncullah sosok makhluk tinggi besar dengan wajah yang menyeramkan. Makhluk ini berdiri tegak persis di hadapan Yanto. kaku itu berwarna merah menyala. Sementara dua pasang gigi taring yang berukuran besar tampak menyembul di antara sela-sela mulutnya yang semerah darah itu. Noda-noda merah seperti bekas darah memang terlihat menghiasi sepasang gigi taring itu. Suara geramanya terdengar sangat menyeramkan. Bahkan nyaris menghentikan aliran darah di sekujur tubuh Yanto. Siapa kau, hai manusia? Berani sekali kau mengganggu istirahatku. Apa yang kau inginkan dari kuah? Hanya makhluk yang tak lain adalah genderuwo penguasa pohon beringin tua yang ada di areal pemakaman tua itu. Ampun mbah, sa, sa, sa, sa, saya Yanto. Yanto mbah, sa, sa, saya mau minta bantuan mbah. Ucap Yanto dengan mulut dan tubuh gemetar. Begitu takutnya dia hingga suaranya hampir saja tak bisa melewati kerongkongannya. Bantuan apa yang kau butuhkan, hai manusia? Saya ingin jadi orang kaya, Mbah. Kata di Ireng Legono, Mbah bisa menolong saya untuk menjadi kaya. Gendruwo itu tidak segera menjawab pertanyaan laki-laki setengah maya itu. Makhluk menyeramkan itu hanya tertawa terbahak-bahak dengan suara yang memengkakkan telinga sambil memamerkan deretan gigi taringnya yang menyeramkan. Suara tawa itu terdengar menggema dan seakan membuat bumi bergetar. Melihat hal ini Yanto hanya bisa tertunduk sambil berusaha menekan perasaannya. Ketakutan semakin hebat menyelimuti hatinya. Hingga keringat dingin tanpa terasa mengalir deras membasahi seluruh tubuhnya. Namun, karena keinginannya untuk bisa segera menjadi orang kaya begitu kuat dalam hatinya. Lelaki bertubuh sedang ini pun memberanikan diri untuk kembali bertanya pada genderuwo itu. dan mana Mbah apa betul Mbah bisa membantu saya menjadi orang kaya Suara Yanto terdengar gemetar Seperti juga tubuhnya yang gemetaran seperti terserang demam <laughs> Itu soal mudah Yang penting kau bisa menyediakan kesukaanku Jawab sang gendruwo dengan suara yang lebih ramah Apa sajakah itu mbah? Setiap malam Jumat, kamu harus selalu menyediakan kemenyan, kembang telon, serta candu. Letakkan benda-benda itu tepat di bawah pohon beringin ini. Ingat, harus kau letakkan tepat pada tengah malam. Kalau kamu bisa memenuhi semua kesukaan itu, maka kamu akan aku beri ini ucap si gendruwo sembari menunjukkan sebuah potongan kaki berukuran kecil yang terbuat dari emas. Yanto terkejut dan langsung keheranan mendapatkan benda mirip sepotong kaki yang terbuat dari emas itu. Dia merasa ragu. Apakah mungkin benda kecil itu akan mampu merubahnya menjadi orang yang kaya raya? Lantas bagaimana caranya? Dengan benda ini kamu akan bisa jadi kaya raya. Karena benda ini akan selalu menuntunmu ke berbagai tempat yang memungkinkan kamu bisa mendapatkan banyak uang. Lanjut si Gendru seolah mengetahui keraguan dalam hati calon budaknya. Benda apa itu mbah? Lalu apakah syaratnya memang cuma itu? Gendruwo itu kembali menggeram. Benda ini namanya kaki jin. Hanya itu yang bisa ku beritahu. Ingat kambing permintaanku tadi Tiap tiga purnama sekali kamu harus menyediakan sepotong kaki kiri manusia Sebagai pelengkap syarat yang harus kamu sediakan pada tiap malam Jumat Kamu bebas mencari kaki siapa saja yang akan kamu persembahkan Kamu bisa mencurinya dari makam ataupun membunuh orang secara langsung dan mengambil kakinya yang penting benda itu harus ada pada waktu yang ditentukan. Karena kalau tidak maka kakimu sendiri yang akan jadi gantinya. <laughs> diam beberapa saat lamanya. Sepertinya dia merasa ragu untuk memenuhi permintaan si gendruwo yang amat menyeramkan baginya. Ya, bagaimana mungkin Yanto akan sanggup menyediakan sesajen berupa potongan kaki manusia? Sedangkan memotong kaki ayam saja dia selalu ketakutan. Lalu bagaimana dia bisa memperoleh potongan kaki itu? Menyeramkan sekali. Di saat yang genting itu Yanto berpikir keras untuk mempertimbangkan untung rugi yang akan dihadapinya. Namun, demi terbayang segala kesusahan hidup dan hinaan yang selama ini dia terima bersama anak dan istrinya, akibat dari kemiskinan yang dideritanya, maka bayangan mengerikan itu sepertinya begitu saja sirna. Ya, semuanya memang terasa begitu pahit Yanto tak ingin anak dan istrinya terus menjadi bahan hinaan. Karena itu dia harus melewati tantangan sepait apapun asal keinginannya menjadi orang kaya dapat segera terwujud. Mendadak keraguan dan kengerian itu hilang. Buktinya, tak berapa lama kemudian mimik wajah Yanto yang sebelumnya terlihat tegang, berubah menjadi sedikit tenang, bahkan nampak ceria. Sepertinya dia telah menentukan sikap dan yang pasti dia telah menerima syarat yang diajukan oleh si Gendruwo Laknat. Baiklah, saya bersedia memenuhi persyaratan itu, Mbah. Yang penting saya bisa segera menjadi orang kaya. Saya sudah tidak kuat lagi menjadi orang miskin, Mbah. Apalagi sekarang hutang saya sudah sangat banyak dan anak istri saya sudah tak kuat menderita. Ungkap Yanto setengah mengiba. Gendruwo itu kembali tertawa terbahak-bahak. Namun kali ini tidak terlalu panjang. Karena sejurus kemudian dia menghentikan tawanya dan menyerahkan potongan kaki emas yang dibawanya itu kepada Yanto. Dia sepertinya sangat bangga karena sudah berhasil memperdaya seorang anak cucu Adam. Dengan mata berbinar namun tetap dengan tubuh gemetaran, Yanto menerima pemberian kaki emas itu. Begitu benda berukuran sebesar kaki bayi tersebut telah berpindah ke tangannya, Yanto langsung menciumi benda itu. Namun kegembiraannya tak berlangsung lama, karena sang genderuwo kembali berbicara untuk mengingatkan syarat yang harus dipenuhi oleh Yanto sebagai kompensasi dan perjanjian gaib yang mereka lakukan. Ingat Yanto, sekalipun kau tak boleh melewatkan janjimu kepada aku, Kalau kau sampai lalai, maka kau sendiri yang jadi taruhannya. Camkan itu baik-baik Yanto. <laughs> Baiklah, saya berjanji akan selalu menepatinya. Jawab Yanto penuh keyakinan. Gendruwo itu kembali tertawa senang. Setelah itu dalam sekejap mata dia menghilang bagai ditelan bumi. Kini yang terlihat hanya sebatang pohon beringin yang menjulang tinggi bagai menembus awang-awang yang terlihat sangat angker. Setelah gendruwo itu pergi, Yanto pun berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Namun sebelum dia sempat berdiri dari tempat duduknya bersila tadi, tiba-tiba terdengar suara sang gendruwo terdengar kembali. Sepertinya ada hal lain yang lupa diingatkan kepada Yanto. Simpan baik-baik kaki jin itu. Bungkus dengan kain putih bersih, serta berikan selalu sesaji kembang setaman di sampingnya. Demikian kata suara gaib itu. Baik, Mbah. Setelah celingukan kesana kesini dan merasa yakin tak ada seorang pun yang ikut menyaksikan ritual yang dilakukannya, maka dia pun segera berdiri dan bergegas meninggalkan tempat itu. keesokan harinya setelah mendapatkan potongan benda mirip kaki terbuat dari emas yang disebut sebagai kaki jin itu. Saat Yanto sedang menggarap sawah milik Pak Kades, tiba-tiba dia seperti merasa ada yang menyapa dan mengajaknya pergi. Padahal beberapa orang temannya yang lain ketika sama-sama sekali tidak melihat apa-apa. Umumnya mereka hanya melihat kalau Yanto yang semula asik mencangkul itu tiba-tiba berhenti kemudian pergi sambil memanggul cangkulnya. Hal itu masuk akal karena pada dasarnya seseorang yang mengajak Janto pergi adalah sosok makhluk gaib yang akan menunjukkan tempat di mana Yanto bisa mendapatkan harta sebanyak mungkin. Dan memang benar, makhluk yang berwujud seorang pemuda tampan itu mengajak Yanto pergi ke pinggir hutan. Di sana Yanto yang masih membawa cangkul disuruh untuk menggali tempat yang dibijaknya. Yanto pun segera menggali dengan cekatan. Tak berapa lama kemudian terlihatlah sebuah kotak yang ketika diangkat, ternyata sebuah peti. Betapa terkejutnya Yanto manakala peti itu dibuka. Di dalamnya berisi setumpuk perhiasan emas dengan berbagai bentuk. Maka seketika itu juga langsung Yanto berteriak, Aku kaya! <laughs> Aku kaya! Waktu terus berjalan. Tepat tujuh bulan sudah Yanto yang sebelumnya tergolong orang sangat miskin itu, kini telah berubah menjadi orang kaya raya. Hanya saja kali ini masalah sedang dihadapi oleh orang kaya baru itu. Tepat pada hari di mana dia harus menyediakan sepotong kaki manusia sebagai sesaji untuk genderuwo. Dia justru menderita sakit parah yang membuatnya tidak mampu bangun. Karena itulah kegelisahan selalu tampak pada raut wajahnya. Malam harinya, kegelisahan itu semakin menghimpit karena tepat pada tengah malam nanti sesaji itu harus diberikan. Padahal dia sudah punya rencana akan membongkar kuburan Dulkiran yang baru meninggal tiga hari yang lalu untuk mengambil kaki kirinya sebagai sesaji. Seperti yang pernah dilakukan pada kuburan Mbah Tiwuk tiga bulan lalu. Namun kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk bisa bangun. Ya, dia tak mungkin bisa beranjak meninggalkan tempat tidurnya untuk pergi ke areal pemakaman dan membongkar kuburan Dulkiran, lalu memotong kaki kirinya. Asmanya tiba-tiba kumat Yanto harus membungkus tubuhnya rapat-rapat dengan kain selimut. Kalau dia niat pergi, pasti dia akan mati di tengah jalan akibat kedinginan dan kehabisan nafas. Kekhawatiran itu pun akhirnya menjadi kenyataan. Tepat saat jam dinding berdentang sebanyak 12 kali, bersamaan dengan itu. Terasa ada hembusan angin kencang menembus jendela kamar tidur Yanto. Sesaat kemudian di depannya telah berdiri sang genderuwo penghuni pondok beringin yang tempo hari memberinya benda gaib yang disebut sebagai kaki jin. Genderuwo itu telah mengingatkan Yanto bahwa saat itu dia akan meminta tumbal yang harus disediakan oleh budaknya. <laughs> Bagaimana Yanto? Mana tumbal untukku? Yanto terlihat ketakutan. Amu maafkan saya. Saya belum dapat tumbalnya. Raut wajah Gendruwo itu langsung berubah penuh amarah. Apa? Kamu mau main-main denganku ya? Kau sudah kuberikan kekayaan seperti yang diminta. Tapi kau sendiri yang ingkar janji. Sekarang kau ingkar janji, Yanto. Sekarang rasakan akibat perbuatanmu Yanto. Gendruwo itu segera menarik kaki kiri Yanto hingga putus. Aduh, ampun dah. Yanto hanya bisa menjerit histeris saat kaki kirinya terlepas dari tubuhnya. Akibat ditarik dengan sangat kuat oleh makhluk halus laknat itu. Sesaat kemudian dia langsung pingsan. Namun karena darah yang keluar begitu banyak, akhirnya nyawa lelaki malang ini tidak tertolong lagi. Yanto mati secara mengenaskan. Sebelah kakinya raib entah kemana. Tak ada seorang pun tahu termasuk juga Warasinah istrinya yang malam itu sempat melihat suaminya tenggelam dalam genangan darah akibat kaki kirinya yang tercabut secara misterius. Itulah cerita misteri bersekutu dengan Gendruwo kiriman dari Cimatres Andi di Malang Raya bersama tim Cimat. Au.